بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد Kita masih dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Dengan bimbingan beliau Agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang tertipu Pada pertemuan yang lalu Kita diingatkan oleh Imam Ghazali tentang orang-orang yang tertipu dari ahli iman dan ketertipuan mereka mirip dengan ketertipuannya orang-orang yang tidak beriman yaitu menipisnya keimanan tentang hari akhir sehingga yang diutamakan di dalam menjalani hidup ini adalah urusan dunianya. Kemudian selanjutnya kita akan bersama Imam Muzali dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang orang-orang yang tertibu dari orang-orang yang mempunyai ketaatan kepada Allah. Al-Faslur Rabi, pasal yang keempat. Hah? Dari. Yang ketiga fasul thalis yang ketiga adalah wa yakrubu minhu dan mendekati ketertipuan orang-orang yang sebelumnya. Jadi tingkat ketertipuan yang paling dasar adalah ketertipuan orang kafir Baru menyusul berikutnya adalah ketertipuan ahli iman yang mengutamakan dunia daripada akhirat. Ini ada yang ketiga ini pangkat pangkat kejahatan ini. Ini wa yakrubu minhu ghururu tawaifin yakrubu minhu ghururu tawaifa Mendekati ketertipuan yang sebelumnya adalah ketertipuannya sekelompok-kelompok. Lahum bagi mereka adalah ta'atun wa ma'asin. Jadi orang yang punya ketaatan, sekaligus mereka juga bermaksiat. Masih lumayan, masih ada ketaatan. Tapi pun mereka tertipu. Illa anna ma'asiyahum hanya saja kemaksiatan mereka akthar lebih banyak. Wahum ya yatawaqqa'un al-maghfirata. Mereka menginginkan mereka mengharap adanya maghfirah wa yadunnuna dan mereka menduga annahum wa yadunnuna mereka menduga menduga anna ini ada kayaknya kurang ada berbeda-beda naskah kita rubah kita kita ikut naskah yang lainnya wa yadurka menduka anna kaffata hasanatihim dirubah gitu ya anna kaffata hasanatihim tarjihu akthar melebihi kaffata hasanatihim timbangan kebaikannya kebaikannya tarjihu melampaui aktar lebih min kaffati sayyatihim dari kejelekannya. Mereka menduga bahwasanya amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya. Wa hadha ghayatul jahli dan ini adalah kebodohan maka dengan kebodohan dan dengan kebodohannya ini mereka akan tertipu, mereka menjadi tertipu fathara. Maka engkau bisa melihat al-wahid salah satu dari mereka itu yansarifu bidarahima. Ia keluar dengan membagi-bagikan darahima dirham atau uang ma'dudatin bidarahima ma'dudatin dengan dirham-dirham yang tidak banyak terbatas mereka memberikan kepada orang, bagi-bagikan minal halal minal haram, nggak peduli yang diberikan adalah halal haram. Tapi sisi lain apa? Memberikan kepada siapapun, bersedekah. Ya tasarruf dalam naskah lain ya tasaddaq bidarah imam ma'dudatin minal halal minal haram. Bersedekah dengan dirhamnya tersebut minal halal dari harta yang halal dan juga haram nggak peduli. Wa yakunu dan keberadaannya ma yatanawalahu atau ma yatanawaluhu apa yang ia dapat ia ambil min amwalin nasi wasyubuhati ata'afahu wa yakunu dan menjadilah apa yang ia ambil dari hartanya orang dan harta-harta yang enggak jelas itu rupanya lebih banyak lagi ini orang tertipu jadi orang yang tertipu jenis ini adalah orang yang melakukan kebaikan akan tapi tidak memperhatikan kemaksiatannya. Bahkan terlintas di benaknya bahwa amal baiknya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Makanya kalau kamu kata Imam Ghazali, engkau bisa melihat salah satu dari mereka itu senang bersedekah misalnya. Ibadah sedekah. Senang bersedekah akan tapi dia tidak peduli dari mana dia mendapatkan uangnya. Ya sedang bersedekah, akan tapi ternyata yang mengambil dari orang lain lebih banyak lagi. Kayaknya si jago sedekah, tapi rupanya jago ngambil juga. Dan dia tidak sadar. Wahua dan orang yang seperti ini dikatakan oleh Imam Ghazali, kaman wabu'a seperti orang yang meletakkan fi kaffatil mizani di salah satu timbangannya, timbangan itu kan selalu ada dua. Seolah-olah dia orang yang meletakkan di timbangannya, salah satu timbangannya, asyrata darahima 10 dirham asyrata darahima 10 dirham wa wada'a kemudian meletakkan fil kaffatil ukhra di timbangan yang sebelah yang sampingnya alfan seribu waro dan dan dia menginginkan ia menginginkan antamila untuk bisa cenderung bukan ayamila karena kafah antamila antamila untuk cenderung allati fiha yang di dalam timbangan tersebut al-asratu 10 padhalika ghayatul jahli dan ini kebodohan yang sangat puncak kebodohan jadi orang yang hanya memikirkan orang yang menduga bahwasanya amal baik dia sudah banyak tanpa peduli amal jeleknya yang banyak sehingga kalau diperhatikan orang seperti itu lihat kalau mau sedekah juga jago sedekah Sedekah jago, tapi nggak sadar kalau dia ngambil harta waris adiknya. Kayak begitu. Mungkin dia beribadah, hal itu tertipu. Sehingga kebaikan yang mereka lakukan itu menutup kekurangannya. Bahkan yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan lebih banyak daripada kebaikan yang pernah mereka lakukan. Itu seperti orang yang menakar timbangan. 10 dirham di salah satu sisi timbangan, 1000 dirham di sebelahnya. Lalu kalau dia menginginkan yang 10 dirham itu lebih lebih berat. Ya gak mungkin lah, itu adalah kebodohan dari para orang yang tertipu. Ini dari orang yang melakukan ketaatan. Dan ini ada. Sehingga ada orang yang kalau kita perhatikan, ya Masya Allah. Dia juga berbuat baik, akan tapi dia tidak pernah peduli. Dari mana ia melakukan, dari mana sumber uh, penghasilan atau uang yang digunakan untuk berbuat baik tersebut. Kemudian ada sekelompok lagi yang mirip dengan ini. Al-Fasl Rabi. Wa minhum dan di antara mereka ada man orang yabunnu menduga anna ta'atahu anna ta'atahu akthar min ma'asihi menduga ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya ini faslun fi hururi man yadunnu anna ta'atahu akthar min ma'asihi ini babnya tentang orang yang tertipu yang menduga kebaikannya ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya li'annahu sebab sesungguh dia ini ada kurang lagi. La yuhasibu nafsahu bukan yuhasibu nafsahu. La yuhasibu nafsahu. adalahnya ya. Kalau tidak ada lainnya rusak mana Ini memang ketikan-ketikan tidak atau paling rusak itu yang ngetik buku ini. Sudah terlanjur dipotokopi banyak. La yuhasibu nafsahu tidak mau menghitung-hitung dirinya. Maksudnya nggak mau koreksi. Bukan. Kalau yuhasib nafsahu terus dihitung itu malah benar. La yuhasibu nafsahu. Wala yatafaqqadu ma'asiyahu dan tidak mau mengoreksi kemaksiatannya. Tidak pernah mengoreksi kemaksiatannya. Wa idza amila ta'atan kalau ia melakukan satu ketaatan, hafidhaha ingat terus dia. Wa tadbiya dan terus dihitung-hitung, oh aku sudah begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Dihitung terus. Lah orang seperti ini kalladhi yastaghfiru bilisanihi seperti orang yang beristighfar dengan lidahnya, istighfar terus. Yusabbihu bil laili wan nahari. Senang bertasbih, zikir siang malam. Hebat zikirnya. Matalan mi'ata marratin misalnya 100 kali, wa alfa marratin atau 1000 kali. Tumma kemudian dia terlena dengan zikirnya, dengan ibadahnya di malam hari, ia terlena enggak sadar tumma tabu kemudian menggunjing. Tumma tabu kemudian menggunjing al-muslimina orang-orang Islam, menyebut kejelekan orang lain Allah. Yaghtabul muslimina menyebut-nyebut kejelekan orang. yatakallamu bima la omongannya menjadikan Allah la yardahu Allah menjadikan Allah tidak ridha tulan hari sepanjang hari ngomong jorok ngomong kotor malamnya si jago zikir tapi sudah siang habislah Wayal saat itu dan dia menoleh ilama warada fi fadli tasbih dan ia menoleh maksudnya memperhatikan hanya urusan mawarada yang datang riwayat fi fi fadli bukan lafdila ini salah kata Fadli tasbih ya, gantinya. Fadli tasbih. Ia hanya melihat tentang keutamaan tasbih. Tasbih itu pahalanya ini begini begini. Hanya diingat fadailnya toh. Fadailnya tasbih, fadail zikir, fadail ini. Wa yaghfalu dan dia lupa lalai amma warada riwayat yang datang fi uqubati al-mukhtabina hukumannya orang-orang yang menggunjing. Ia lupa Ancaman bagi orang-orang yang menggunjing. Al-kadzabina yang pendusta, penamamina, pengadu domba wal munafikin dan orang-orang munafik. Nah ini banyak orang yang semacam ini, maka hati-hati jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Itu tadi lihat. Ya kalau ibadah masya Allah kencang lihat. Malam hari ibadah, puasa ya. akan tapi ada sisi kejahatan yang tidak pernah ia cermati dan ternyata kejahatannya itu lebih gede daripada kebaikan yang dilakukannya. Seperti dikisahkan di zaman Nabi ada seorang perempuan yang ahli ibadah. Inam ra'atan mulai lailatal sumun nahar itu. Seorang perempuan kerjaannya bangun malam siang harinya puasa. Uh, luar biasa. Akan tapi dia punya kesalahan rupanya lidahnya tajam sama tetangga. Itu menjadikan dia masuk neraka. Innaha finnar. Dan masih banyak. Orang menggunjing-menggunjing itu dosanya lebih gede daripada ini gunjing itu. Orang menggunjing orang berzina, gedenya lebih gede dari zina. Menggunjing orang mabuk lebih gede daripada mabuk. Masya Allah. Cuma kadang permasalahan kita ini orang tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Ini tertipu. Karena dipikir kebaikannya sudah bisa menyelamatkannya masuk surga. Padahal tidak. Dosa-dosanya. Apalagi dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia susah. Untuk minta ampunnya kita harus langsung kepada orang tersebut. Sehingga dosa kepada manusia dianggap dosa yang paling susah untuk diampun, minta ampun. Kalau orang itu tidak rela, Allah pun tidak rela. Awas, hati-hati. Maka urusan dengan manusia harus baik-baik. Urusan dengan sesama manusia kalau tidak, maka kita akan rugi. Amal baik seperti apapun ternyata akan habis kelak di saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita punya banyak urusan dengan sesama manusia. Menggunjing Allah. Kalau menggunjing mah habis pahala. Kalau sudah pahala kita habis, lihat ditumpangkan ke kita, naudzubillah dosa-dosa orang yang kita gunjing. Jadi orang yang digunjing itu dihabiskan dosanya. Kalau engkau menggunjing seseorang, maka berarti engkau telah menghabiskan pahalanya. Imam Hasan Basri suatu ketika bercerita, di saat digunjing oleh seseorang dia mengatakan apa? Aku harus memberikan hadiah kepadanya. Ya Imam, dia orang menjelek-jelekan engkau. Menggunjingmu, kenapa malah engkau kasih hadiah? Kata Imam Hasan Basri. <laughs> Dia telah memberikan kepadaku pahala, kenapa tidak aku balas? Jadi kalau digunjing tambah seneng dia. Kalau ada orang gunjing kita sebenarnya dia memberi memberi pahala untuk kita. Karena apa? Orang menggunjing kita itu artinya orang tersebut menghadiahkan pahalanya untuk kita. Tapi jangan kau membuat permasalahan akhirnya orang menggunjing kalian. Akhirnya melakukan dosa yang banyak aja lah biar digunjing sama orang yang enggak. Dosa kita lah itu itu jamaah tertipu juga nanti. Jadi ada orang tertipu dengan amal baik. Jadi amal baiknya misalnya mendengar cerita bahwasanya kalau ada orang oh, haji, umrah maka ketahuilah rontok semua dosanya sehingga dia berpikir hanya untuk haji tak, enggak peduli duit hajinya dari mana. Umrah mengulang-ulang kerjaan umrah. Zakat nggak dibayar. Apalagi tetangganya Masya Allah tersakiti. Atau mungkin tetangga sakit. Ada ketidakpedulian dengan sesama. Yang dipikir hanya ibadah, ibadah, ibadah, ibadah. Ini. Mereka yakfal lupa dosanya orang yang menggunjing, orang yang dusta, orang yang mengadu domba dan seterusnya. Karena ia tertimbu dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka amalkan selama ini. Kebaikan yang mereka tekuni. Dan banyak orang tertipu dari ahli ibadah seperti ini. Wadzalika mahdul gurur. Itu adalah semata-mata ketertipuan mereka. Allah. Tertipu yang sesungguhnya. Fa'ala bihi makal sangat layak lebih pantas baginya hifdzul untuk menjaga lidahnya minal ma'asi daripada kemaksiatan akthar lebih banyak min tasbihihi daripada tasbihnya. Daripada dia banyak tasbih tapi ternyata kok dia itu banyak menggunjing, mending dia itu enggak tasbihan tapi tidak menggunjing. <laughs> Baru tingkat selanjutnya adalah tasbihan tanpa menggunjing. Sekarang permasalahannya tasbihan menggu menggunjing dan memang ada lebih parah lagi enggak pernah tasbihan kerjaannya gunjing. Jadi menggunjing subhanallah. Nah ini sudah menjadi tren dan kebiasaan apa menjadi gaya hidup Orang bicarakan kejelekan orang lain tidak pernah merasa itu dosa. Tidak pernah merasa itu salah. Wah, berkembang itu kalau gunjing, menggunjing itu berkembang. Semakin banyak teman, semakin ramai menggunjing orang itu. Yang salah satu menemukan kejelekannya di sini, yang satu lagi di tempat yang lain, yang satu lagi di tempat lain, dan seterusnya. Sehingga bertemunya penggunjing-penggunjing ini luar biasa, dahsyat. Dan itu adalah makanan seger, makanan bagi orang-orang yang seperti itu. Jadi nikmat betul itu, menggunjing itu. Nggak ada ujungnya. Nah ini biasanya tertipu dengan kebaikan ketaatan yang mereka lakukan. Wa subhana man saddana anil ghibati. Subhana Maha suci man orang saddana yang telah menghalangi kami minal ghibati daripada menggunjing. Tidak ada yang bisa menghalangi kita menggunjing kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu benar-benar kita perhatikan. Insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ulama yang tertipu ini tertipu ini mukaddimah masih. Artinya belum masuk detailnya nanti. Di sini adalah orang-orang secara umum seperti itu. Dia hanya peduli dengan ketaatannya dan banyak orang seperti ini. Memperhatikan tentang bagaimana tahajudnya, bagaimana sholatnya, majlisnya, sholawatannya dan seterusnya. Akan tapi dia tidak sadar kalau mulutnya suka kejam sama suami, mabak, mulut ya suka kejam sama istri, kemudian sama tetangga juga seenaknya, bahkan dengan pembantu pun ternyata Masya Allah, tidak punya adab dan tata krama. Banyak orang-orang tertipu, dan ini semua biasanya disebabkan karena ia merasa dan menduga bahwasanya ibadahnya lebih banyak, taatnya, sholatnya lebih banyak. Wah, aku sudah banyak ibadah. Alhamdulillah, aku sudah puasa Senin Kamis selama berapa tahun nih? Ini, eh, aku sudah Senin Kamis selama berapa tahun nih? Oh, ah, ada pak aku puasa berapa tahun nih ini maka itu menjadikan seseorang itu terlena terlupakan dan itulah penghantar kepada ketertipuan dan yang menjadikan sebab seseorang masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dan sungguh yang namanya dosa kepada manusia khususnya itu sangat susah dan kadang orang hanya peduli dengan penyakit lahir padahal penyakit hati lebih bahaya orang berzina melakukan dosa lahir dan dia adalah busuk dan dia adalah hina, akan tapi yang namanya mendengki adalah penyakit batin. Dan ketahuilah nilainya manusia adalah di batinnya. Nah kalau sudah batinnya rusak, kalau orang korengan di luar, korengan kemudian tangannya putung segala macam lihat koreng matanya buta telinga budek segalanya dia sejarah jasad secara fisik hancur tidak karu-karuan tapi ternyata dia punya iman sampai dikatakan suatu ketika ada salah satu tabiin ditemukan di sebuah pojok kota Madinah dalam keadaan kakinya potong, korengan, matanya buta, hanya bisa mulut saja dia masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya orang yang melihat bertanya, bagaimana engkau dalam keadaan semacam ini kok masih masih bisa mengucapkan alhamdulillah? Kakimu seperti mau potong, lepra tangannya terputus. Dia, dia hanya dia tidak bisa ngapa-ngapain tapi dia di pojok kota Madinah masih mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Dia menjawab, "Pak, alhamdulillah, aku masih punya lidah yang bisa berzikir kepada Allah." Jadi masih mensyukuri ini. Masih mensyukuri apa yang ia yang diberikan oleh Allah kepadanya daripada lidah yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang yang luar biasa dan lagi-lagi yaitu orang sering tertipu dengan urusannya dengan sesama manusia. Sama seorang manusia kalau sudah kita menyakiti orang tua susah saudara susah, kakak sudah motong paling persaudaraan. Layat kuljana takhati rahim. Tidak masuk surga orang yang mutus tali persaudaraan. Dengan ibu durhaka ke orang tua, tidak akan berkah hidupnya. Tapi lagi-lagi kelalaian. Biasanya itu lagi tertipu dengan ibadah. Seorang menyakiti tetangganya kadang juga karena ibadahnya. Maka ketahuilah bahwa jika seandainya ada seseorang itu hanya melakukan sholat lima waktu saja. Fardu Ramadan saja puasanya. Kemudian zakat jika memang sudah memiliki sesuai dengan syarat-syaratnya. Kemudian haji pun kalau mampu. Ketahuilah dia cukup untuk masuk surga asalkan tidak melakukan dosa-dosa. Yang menjadi masalah adalah orang tertipu. Melakukan ibadah banyak, tetapi dia melakukan ibadahnya banyak, tapi dia tidak peduli urusan urusan kemaksiatannya. Yuk kita semuanya berpikir bagaimana kita bisa menjalani hidup ini benar ya. Dosa kepada Allah juga dosa kepada sama manusia. Jangan sampai kita hanya sibuk meningkatkan amal kebaikan akan tetapi ternyata dosa-dosa tidak pernah kita perhatikan, tidak pernah kita pedulikan. Dosa itu kepada siapa? Bermasalah ini adalah kita tidak pernah merenung. Maka ini diajak merenung oleh Imam Ghazali. Tidak pernah merenung kadang orang hanya sibuk yang duit punya duit hanya haji umroh, haji umroh, haji umroh saja. Lupa bahwasanya dia zakat mungkin belum kebayar. Yang ustadz pun ternyata hanya mikir ceramah, ceramah, ceramah saja. Rupanya tidak dipikirkan di sana ada keluarga, ada istri. Bahkan mungkin di rumahnya pun tidak bisa santun kepada istrinya. Dipikir ada surga di luar sana. Tidak ada, di rumah juga surga. Anaknya pun kadang tidak dipedulikan, tidak diperhatikan. Masya Allah. Jadi banyak orang tertipu dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Yang jago solawatan lihat. Solawatan mah hebat. Dikirnya hebat. Akan tapi ternyata mulutnya tajam. Dikatakan oleh Nabi Inna Hafinar. Dia adalah di dalam api neraka. Ayo kita semuanya koreksi. Tengok kiri kanan kita. Manusia yang dekat kita. Jadi seandainya manusia itu cukup melakukan sholat lima waktu, puasa, haji, membayar zakat jika memang waktunya. Itu sudah cukup seandainya tanpa melakukan amalan sunnah seperti apapun insya Allah masuk surga asalkan jangan melakukan dosa. Jangan lakukan dosa-dosa yang menjadikan amal kita habis. Jangan lakukan dosa gede. Jadi kita baik dengan sesama manusia macam cukup insya Allah. Ini. Jadi kadang-kadang orang tertipu yaitu tadi. Sedekah masya Allah, tapi lupa zakat tidak dibayari. Itu yang sering kami ingatkan bahwa benar itu tanyakan kepada orang kaya. Sedekah sunnah lebih mudah daripada bayar zakat. Sedekah sunnah ngambur-ngamburin uang itu lebih lebih mudah daripada bayar utang. Nah, ini niat sedekah nih. Kalau sedekah mah jago, tapi urusan zakat berat sekali. Dan itu waktu kita tanyakan kepada sebagian orang kaya berkata langsung angguk, "Iya, benar buja." Lah itulah setan hebatnya tertipu ini. Jadi yang wajib dia tinggalkan. Akan nah, tapi yang sunnah dia berebut. Wah hebat. Makanya sering keras kami mengingatkan, bahwasanya yang masih punya wajiban zakat, jangan nyumbang ke pondok, bayar zakat dulu. Utang yang jatuh tempo pun tidak boleh berbuat baik. Ada sebagian orang yang menyeru, biarpun kamu punya utang, kamu bersedekah sana. Nanti insya Allah utangmu kebayar. Bagaimana aturannya? Ini syariat yang dilanggar. Kalau engkau punya utang jatuh tempo, maka yang diurusi utangnya. Bukan sedekahnya. Ini ada sebagian orang yang punya utang, tatonya apa? Insya Allah kamu dengan bersedekah akan terbayar oh, utangmu. Melanggar ini haram. Karena apa? Yang punya uang ini belum tentu rela dengan sedekahmu itu. Akan nah, tapi kadang ketertibuan ini. Semuanya perlu ini baca Imam Ghazali rahmatullah. Maka diisi semuanya para jamaah. Kalau ternyata masih kita tanggungan pribadi urusan di rumahnya, maka pikirkan urusan di rumah. Jangan sampai <laughs> banyak sedekah ternyata zakat belum dibayar, utang jatuh tempo belum dibayar. Bahkan kalau perlu itu membantu yang ada di rumah yang sering kami sampaikan akhir-akhir ini. Kalau Anda mempunyai, mempunyai pembantu di rumah yang tidak puasa atau tidak sholat atau mungkin tidak menutup aurat. Lihat, ya, itu kewajiban bagi Anda untuk mengurusi. Kalau seandainya seorang pembantu yang mempunyai baju lima atau sepuluh baju yang bajunya seronok, Anda ambil sepuluh baju Kemudian setiap satu baju diganti 250 ribu plus 10 baju lagi yang baju busana muslimah. 250 ribu kalau 10 cuma 2 jam setengah. Plus bonusnya untuk beli baju lagi, bajunya kita yang beli. Baju muslimah 250 kali 10, 2, 2 juta setengah. Jadi 5 juta. Dan baju yang tidak pantas tadi suruh bakar ya. Membakar harta yang boleh ya harta kayak begitu. Kalau dipakai pun jadi maksiat. Itu dibakar itu atau buat buat isi bantal. Berapa? cuma 5 juta. Tapi esok hari di rumah kita menutup auratnya. Anda wahai para ibu yang mempunyai suami, suami Anda selamat matanya tidak melihat aurat di rumah Anda. Maka 5 juta ini lebih bagus daripada 50 juta disumbangkan di masjid. Cuman kadang orang tertipu lebih sibuk memberikan sumbangan di sana. Nanti kita katakan tidak urusi di rumahmu itu. Kalau perlu jika pembantumu tidak sholat tambah gajinya. Kalau ada pembantu yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia tambah gajinya. Kalau gajinya 750, tapi dia sering tidak puasa, katakan, asalkan kau puasa benar penuh, saya tambah 1 juta. Kira-kira mau atau tidak? Menjadi juta 700. 1 juta toh, apa sih beratnya? Padahal bisa bangun masjid, bangun pesantren sana, bangun madrasah sana ratusan juta, tapi kadang ketertibuan seorang hamba. Ketertibuan seorang hamba. Nah ini, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai ada Kira tertipu sama yang ini kak dari orang kaya. Yang Ustad pun tertipu. Dipikir surga dengan ini. Wah, jamaahnya banyak. Tidak pernah santun sama istrinya. Ngomong kasar. Istrinya tersakiti tapi istrinya merasa tidak nyaman hidupnya. Dia nggak sadar-sadar begitu sudah punya surga. Ini tertipu. Jangan dianggap tidak ada, sepertinya ada banyak manusia seperti itu. Jadi orang kaya tertipu ada, Ulama tertipu adalah ini merasa karena Pak dia melihat kebaikannya dahulu. Berangkat dari sini. Seolah-olah dia punya kebaikan yang sudah mencukupinya untuk masuk surga sehingga tidak peduli lagi urusan urusan kemaksiatannya. Tidak la yatafaqadu, tidak pernah mengoreksi, wala yuhasib nafsahu, dia tidak menghitung-hitung dirinya, tidak mengoreksi dirinya sehingga ia tertipu dengan kebaikan yang mereka lakukan. Ini saja semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tidak tertipu dan semoga Allah senantiasa menampak menunjukkan kepada kita kemaksiatan kita agar kita segera, sadar dan semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketaatan kita bisa benar-benar ketaatan ini diterima oleh Allah menjadikan sebab kita masuk surga Allah dan semoga Allah mengampuni segala, segala kesalahan kita dosa kita dan dosa orang tua kita dan dosa guru-guru kita dan dosa keluarga kita anak kita santri kita semuanya al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.